kemudian wa nadhiru hataini semisal dengan dua ayat di atas yaitu Al-Baqarah ayat yang kedua dan ayat yang ke-185 dan juga sama-sama menetapkan tentang makna hidayah ya. menetapkan tentang makna hidayah yaitu qauluhu ta'ala في الرسول صلى الله عليه وسلم فمن الله سبحانه وتعالى عندنا رسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Al-Qasas ayat yang ke-26 dengan dicantumkan oleh Syekh sebab nuzuliha sebab turunnya ayat ini yaitu indah hadrati mauti Abu mauti Abi Talib ketika datangnya syakratul maut kepada Abu Talib maka Allah SWT tegur nabinya innaka la tahdi man ahbabta sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah SWT yang memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Ini tentunya isbat al-hidayah lillahi azza wa jalla. Wa nafyuha an ghairihi jalla wa ala. Penetapan hidayah ada di tangan Allah dan peniadaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Nabi Nya alaihi wasallam. Dan juga qauluhu fihi firman Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Qasas 56, kemudian di asy ayat yang 52, "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Sungguhnya engkau sungguh dapat menunjukkan ke jalan yang lurus mampu menunjukkan kepada jalan yang lurus sehingga dalam kedua ayat ini kata Syekh Rahimahullah Ta'ala Fal'ula hidayatu taufiqi Yang pertama Yang Allah SWT nafikan dari Nabi SAW Allah tiadakan Dari Nabi SAW La tahdi man ahbabta Tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai yaitu hidayah itu taufiqi hidayah taufiq kemudahan untuk menjalankan syariat Allah ya, kemudahan untuk menjalankan syariat Allah itu biadillah di tangan Allah SWT ya. kita hanya bisa untuk menunjukkan kita hanya bisa untuk memberitahukan Ya, kita hanya bisa mengajak, membimbingkan, memposting, ya. dan yang lainnya yang menunjukkan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Adapun kemudahannya, seseorang diberikan kemudahan untuk menjalankannya, itu taufik, itu semua di tangan Allah SWT. Iya. Tidak bisa untuk kita memaksanya. Sehingga yang dinafikan oleh Allah SWT itu taufik Kemudian untuk menjalankan syariat Islam kepada pamannya sendiri Abu Talib kendati pun Abu Talib meyakini bahwasannya dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah agama Muhammad itu adalah sebaik-baiknya agama manusia ya sebaik-baiknya agama manusia. Beliau yakini itu. Ya, dia yakini tentang apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tetapi dia enggan untuk mengikutinya. Karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Dan yang kedua, wathaniyatu pun ayat yang kedua di Asyura ayat yang ke-52 hidayatut tabiin maksudnya adalah hidayah memberikan penjelasan keterangan bimbingan maka siapapun ya, dia mampu ketika dia memiliki ilmu untuk dia membimbing dan menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran jalan yang lurus itu semisal tadi dengan dua ayat di Al-Baqarah. Qala rahimahullah taala wa min amthilati dzalika dan termasuk dari contoh akan hal itu yaitu mimma yuhimu ta'arudu dari perkara-perkara ayat-ayat yang dianggap bertentangan menurut sebagian orang Qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi dari Imran ayat yang ke-18 Allah firmankan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala di Al Imran ayat yang ke-62, "Wa ma min ilahin illallah." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qasas ayat yang ke-88 wala tad'u ma'allahi ilahan akhara Jangan kalian menyeru Jangan kalian berdoa, jangan kalian meminta bersama Allah Subhanahu wa taala kepada ilah yang lain, sesembahan yang lain. Wa qawluhu dan firman Allah SWT di surat Hud ayat yang ke-11 1 fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zadahum ghaira tatbib tidak bermanfaat bagi mereka sesembahan-sesembahannya yang mereka seru yang mereka pinta dari selain Allah SWT sedikit pun ya, tidak ada manfaatnya tidak mampu untuk menolak bala tidak mampu untuk mendatangkan manfaat ketika jara amru rabbika datang ketentuan Allah SWT ketetapan Allah SWT azab Allah SWT wa mazadahum ghairu tatbib dan tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan hanya kebinasaan saja. Hmm ini sesembahan orang-orang kafir orang-orang musyrikin yang tidak mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun ya. bahkan di diri mereka sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya atau bahkan di antara mereka pun yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu sedang mengharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ya di diri mereka di antaranya ya betul ya betaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab mencari kedekatan dengan ketaatan dan amalan soleh untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah tetapi yang memintanya tidak peduli mereka anggap yang mereka seru itu mampu mendatangkan manfaat dan menolak kenyataannya tidak bisa ya. tidak bisa kan dahulu Mbah Marijan menyelamatkan manusia dari gunung meletus yang berobor untuk manusia dia sendiri nggak bisa iya. atau yang dianggap bisa menyelamatkan dari tsunami atau gempa atau yang lainnya nggak bisa ya. untuk menyelamatkan manusia bahkan dirinya sendiri binasa celaka iya. tidak ada manfaatnya bahkan hanya menambahkan kebinasaan saja maka di antara ayat-ayat ini dianggap oleh sebagian orang bertentangan. Ya, bertolak belakang. Fafil al-awwalayaini atau fafil al ulayaini di dua ayat pertama ya di dua ayat pertama yaitu Ali Imran ayat yang ke-18 dan 62 dua ayat ini nafyul uluhiyati amma siwallahi ta'ala meniadakan peribadahan ya, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dua ayat di surat Al-Imran itu menegaskan tidak berhaknya peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ilaha illahu tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Menunjukkan bahwa nafyu al-uluhiyah amma Allah. Ditiadakan peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ditiadakan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di ayat yang ke-62 wa ma min ilahin illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Menunjukkan yang selainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala la yastahiqu al-uluhiyah, tidak berhak untuk menyandang al-uluhiyah. Wa fil ukhrayaini dan dalam dua ayat yang lainnya yaitu di Al-Qasas yang ke-88 dan Hud 101 menunjukkan itsbatul uluhiyati li ghairihi penetapan uluhiyah bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penetapan peribadahan, penetapan sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di situ disebutkan fana aghdat anhum alihatuhum, tidak bermanfaat. Ya, bagi mereka sesembahan mereka. Ya. Menunjukkan apa? ditetapkan mereka-mereka itu adalah sesembahannya orang-orang kafir. Ya, sehingga itba'at uluhiyah li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Penetapan uluhiyah bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Jangan kalian menyuruh bersama Allah sesembahan yang lain. Menunjukkan di sana ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, penetapan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentunya ya, aliha min dunillahi subhanahu wa ta'ala alihatun batilatun. Ya. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batilah. Ya, sesembahan yang batilah. Sehingga kata Syekh, jikalau sebagian orang memahami keliru seolah-olah bertolak belakang di antara dua ayat yang pertama dengan dua ayat yang terakhir wal jam'u baina dzalika penggabungannya di antara ayat-ayat tersebut ya, kalau seandainya dia merasa kok yang satu menetapkan uluhiyah yang lain menolak uluhiyah dari selain Allah SWT maka camkan kata Syekh annal uluhiyatal khassata bahwasanya peribadahan yang khusus yang layak dan taat billahi azza wa jal yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala untuk Allah azza wa jal hiyal uluhiyatul haqqu yaitu uluhiyah yang hak peribadahan yang hak sesembahan yang hak hanya Allah itu uluhiyah khas yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahul haq sembahan yang hak wa ilahukum ilahu wahid wa لغيره dan penetapan untuk selain Allah swt wa taala hiyal uluhiyatul batilatu adalah uluhiyah yang batilah peribadahan yang batilah sesembahan yang batilah ya qouli ta'ala ya jadi kendati pun seolah-olah ya Seandainya seseorang memahami kok ada ilah selain Allah Subhanahu taala, iya ada. Ya. Ada ilah selain Allah Subhanahu taala. Bahkan yang diibadahi selain Allah pun disebut ilah, aliha. Ya. Jadi ilah itu bukan hanya Allah Subhanahu taala. Tetapi bahkan banyak selain Allah Subhanahu taala disebut aliha, jamaah dari ilah. Sesembahan-sesembahan. Hanya saja perlu dibedakan kalau Allah SWT ilahul haq ya, Sesembahan yang hak Yang benar Yang tepat Adapun selain Allah SWT Ya alihatun batilatun Sesembahan yang batil ya, Sesembahan yang keliru La yakhlukuna syai'a wa hum yakhluqun ya, Tidak mampu mencipta Karena mereka justru dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu taala bahwasanya kendati mereka selain Allah Subhanahu taala disebut aliha dinyatakan ilah ya, maka itu semua batil. Dzalika bi Allah wal haqqu yang demikian itu karena Allah Subhanahu taala dialah ilah yang hak, sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu. Adapun yang diseru, yang dipinta dari selain Allah Subhanahu taala maka dia adalah sesembahan yang batin. Wa anallahu al-aliyyul kabir dan dia Allah Subhanahu taala zat yang maha tinggi dan maha besar. jadi jangan tertipu dengan nama. Kita tipu sama namanya ilah tetapi perlu dibedakan. Ada ilahul haq dan juga ada ilah batin. Jadi paham ya? Itu penggabungannya. Wa min amthilati dzalika dan dari contoh yang lainnya yang menunjukkan seolah-olah ada dalam Al-Qur'an itu yang dianggap bertolak belakang, kontradiksi. Ya. Firman Allah SWT di surat Al-A'raf ayat yang ke-28, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT tidak memerintahkan untuk berbuat yang keji. yang fahisha wa qawluhu dan firman Allah SWT di surat Al-Isra ayat yang ke-16 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا في أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Allah SWT apabila kami menginginkan menghendaki untuk kami membinasakan suatu kampung ya, suatu negeri ya, ini ketika Allah SWT menghendaki untuk membinasakan suatu negeri suatu daerah suatu kampung ya. sebagai contoh Allah SWT hendak membinasakan Palu umpamanya ya Bagaimana ketika Allah SWT hendak membinasakan sebagian dari tempat yang ada di Palu atau tempat yang lainnya? Amarna mutrafiha. Kata Allah SWT kami perintahkan mutrafiha orang-orang yang hidup mewah, hidup megah di kampung itu, di daerah itu, di tempat itu fafasaku fiha sehingga mereka berbuat kefasikan Ya. berbuat durhaka di negeri itu ya, berbuat kesyirikan ya, melakukan LGBT ya, melakukan perjudian ya, perzinahan dan yang lainnya itu ketika Allah sudah hendak menghancurkan negeri itu Allah perintahkan mereka sehingga mereka berbuat durhaka ya. setelah mereka berbuat durhaka Fahaqqa alaiha al-qawlu fadammarnaha Ya. Maka menjadi ketetapan alaiha al-qawlu ya, ucapan Allah SWT yaitu ketetapan Allah SWT fadammarnaha tadmira sehingga kami binasakan di ya, kampung tersebut. Gitu. Ketika sudah berbuat keji, ya, berbuat kefasikan, kedurhakaan, baru Allah SWT hancurkan mereka maka setelah antum menimbang dua ayat ini ya, kata Syekh fafil ayatil ula pada ayat yang pertama Al-A'raf 28 nafa ayyamurallahu ta'ala bil fahsyai ya. ayat yang pertama di Al-A'raf 28 ini Allah SWT menafikan meniadakan menolak bahwasanya Allah SWT memerintahkan untuk berbuat keji ya, Allah tolak Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji ya. ketika mereka orang-orang kafir orang-orang musyrikin wajadna alaiha aba'ana wallahu amarna biha kami dapati nenek moyang kami melakukan kekejian itu ya, berarti Allah memerintahkan kami untuk berbuat yang keji ya, ketika mereka dapati pada nenek moyangnya apa? turun temurun ya, melakukan ya, ritual itu ya, ketika turun temurun melakukan ritual tersebut ya berarti Allah perintahkan untuk kami berbuat itu kata mereka maka Allah perintahkan nabinya Ya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Hmm. Itu Allah Subhanahu tolak taala. Allah sekali-kali tidak memerintahkan ya, makhluknya untuk berbuat yang keji. Wa zahirul thaniyati sedangkan zahir dari ayat yang kedua anna Allah Ta'ala ya'muru bima huwa fisqun Allah merintahkan ya, untuk berbuat perkara yang fasik. Ya. Ketika Allah menghendaki kehancuran suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang biasa bermegah-megahan, bersenang-senang, ya untuk berbuat kefasikan. Seolah-olah zahirnya Allah merintahkan untuk berbuat fasik. Ya. Sehingga mungkin dari dua ayat ini seseorang menganggap pertentangan yang satu melarang berbuat fasik berbuat keji tapi yang satu diperintahkan untuk berbuat yang fasik bagaimana penggabungannya penggabungannya kata Syekh rahimahullah taala wa jamu bainahuma penggabungan di antara kedua ayat ini annal amra fil ayatil ula huwa al amru syar'i bahwasanya perintah Allah SWT di ayat yang pertama adalah perintah yang syar'i Perintah Allah SWT di Al-A'raf, "Qul Allah la yakmur bil fahsya." Dikatakanlah sesungguhnya Allah SWT tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Perintah ini adalah perintah syar'i. Ya. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Perintah yang syar'i yaitu ta'allak bima yuhibhu Allah wa yirdha perintah syar'i yaitu perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Allah mencintai, Allah meridhoi dari hambanya untuk tidak berbuat keji. Wallahu taala la ya'muru syar'an bil fahsya. Ya, karena Allah Subhanahu taala tidak memerintahkan secara syar'i yang sesuai dengan kecintaannya subhanahu wa taala dan keridhoannya untuk makhluknya berbuat keji tidak ya. justru Allah SWT memerintahkan mereka untuk taat ya. kepada Allah SWT Allah wa Rasul ya, perintah Allah SWT untuk taat Allah taat kepada Rasulnya taat kepada penguasanya tidak berbuat yang keji Biqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat kebajikan, ya. kemudian memberi kepada kerabat, melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta zalim sebenarnya mena itu di An-Nahl ayat yang ke-90. Menunjukkan hal itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah ketika terjatuh ke dalam fahsya wal munkar wal bagi. Tapi Allah memerintahkan sebaliknya yaitu bila adli wal ihsan. Berbuat adil dan berbuat kebajikan. Itu perintah Allah SWT yang pertama adalah perintah yang syar'i. Perintah yang berkaitan dengan kecintaan Allah SWT dan keridhaannya. Wal amru fil ayat tsaniyah sedangkan perintah Allah SWT pada ayat yang kedua wal amrul kauni adalah perintah Allah SWT yang sifatnya kauni. Ya. Qad la yata'allaq bi mahabbatihi subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang hal itu tidak berkaitan dengan kecintaan Allah SWT. Ya. Tidak berkaitan dengan kecintaan Allah SWT. Tapi Allah perintahkan. Ya. Wallahu taala ya'muru kaunan ya, karena Allah SWT memerintahkan kaunan dengan perintahnya yang tidak bisa ditolak mesti terjadi ya. bima syaa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki hasba ma taqtadihi hikmatuhu sesuai ya, dengan apa yang dituntut oleh hikmahnya ya, ini sesuai dengan ketepatan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya qouli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun hanya saja urusannya perkaranya Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu ya Allah hanya mengatakan tentangnya kun jadi fayakun maka jadilah perkara itu ya, itu kaun mesti terjadi itu disebut tentang amrul kaun ya. atau iradatullah al-kauniyah kehendak Allah SWT yang kauni ya, yang mesti terjadi dan terkadang tidak berkaitan dengan kecintaan Allah SWT ya. sehingga berbuat kejinya orang-orang yang hidup di negeri itu di daerah itu itu mesti terjadi dan tidak diinginkan oleh Allah SWT artinya tidak dicintai oleh Allah SWT diinginkan oleh Allah tapi tidak dicintai maka itu dinamakan sebagai amrul kauni dan Allah SWT ketetapan Allah SWT yang tidak bisa dielakkan yang tidak bisa dihindari dan tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya, Allah SWT itu ada dua, ada yang syar'i dan ada yang kauni. Kalau yang syar'i kadang terjadi, kadang tidak. Tetapi apa? Dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Ya. Tapi kalau kauni terjadi, tetapi terkadang tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara contoh-contoh yang beliau sebutkan. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa man rama ziyadata amthilatin yarji ila kitab Syinqiti al-musyari ilaihi anifam Barang siapa yang menginginkan untuk tambahan contoh ya, falyarji maka hendaklah dia kembali mengkaji kepada kitabnya Al-Imam Syinqiti Allah yang telah diisyaratkan sebelumnya. Kitab apa namanya? Kitab apa? Yang memuat tentang contoh-contoh ayat-ayat yang dianggap kontradiksi, bertolak belakang kemudian dibantah oleh Imam Syinqiti dengan diberi judul Dafaru Hamil Iddirab Fi Aidi Fi Ai Kitabin An Ai An Ai Kitab Itu dafu Ihamidul Tawad sebagai bantahan ya, dianggapnya bertolak belakang an ayat kitab dari ayat-ayat dalam Al-Quran ya. dibantah oleh syirik itu dicontohkan kemudian didatangkan bantahannya dan penggabungannya ya. karya Imam Asyinkiri rahimahullah ta'ala kita fahami pula dalam bidang tafsir yaitu kita akan temukan di dalam Al-Quran Al-Qasam Sumpah akan kita temukan dalam Al-Quran yaitu sumpah sementara sumpah itu ada yang melakukannya ada yang bersumpah ada yang disumpahi dan ada yang dijadikan sumpah tersebut. Yang dijadikan sumpah banyak. Ya. Terkadang makhluk Allah SWT ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Muksan bihi. Ya. Qala al-qasamu qasamu bi fathil qafi wasin dengan difathahkan qaf dan sinnya al qasam ya. bukan al qasmu atau bukan al kismu ya, tapi qaf dan sinnya difathah al qasam maknanya adalah al yaminu sumpah Makna nah, sumpah kosam atau yamin. Jadi kosam ini muradifnya persamaan katanya al yamin. Al yamin. Terkadang al yamin juga maknanya apa? Kanan ya. Menunjukkan banyak maknanya. Sumpah adalah huwa ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzamin bil atau au ihda akhawatihi makna qasam ataupun yamin yaitu sumpah takkidu syai'i penegasan sesuatu yang menegaskan suatu perkara dengan menyebutkan yang diagungkan dengannya, yang dimuliakan dengannya. Atau yang dijadikan sumpah dengannya. Ya. Sehingga takidu syai'i menegaskan sesuatu itu disebut muksam alai. Ya. Menegaskan tentang suatu perkara. Maka penegasan suatu perkara itu disebut al muksam alih. Kemudian bidzikri mu'azzam bihi dengan menyebutkan perkara yang dijadikan sumpah tersebut. Ya. Disebut apa? al muksam bihi. Karena yang dijadikan sumpah dengannya seperti waktur umpamanya. Iya. Berarti aktor ini apa? Mu'azzam bihi al-muqsam yang dijadikan sumpah. Untuk apa? Fungsinya untuk takkidu syai. Ya, menegaskan sesuatu yaitu untuk muqsam ali. Apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa turi wa kitabin masturi fi raqin mansyuri wal ma'muri. Terus. Ini Allah SWT bersumpah Muksambihi, bihi, Ya, yang diagungkan dengannya Kenapa diagungkan? Karena dijadikan sumpah. Ya. Tawatini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Kemudian apa? Oh tegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ya Allah SWT bersumpah dengan sesuatu maka sesuatu itu disebut mu'azzam bihi atau muksam bihi yang dijadikan sumpah itu dari makhluk-makhluknya menunjukkan makhluk itu apa memiliki kedudukan di sisi Allah Taala. wal asri ya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa asr waktu maka waktu disebut apa ikhwan waktu di sini disebut apa al muqsam bihi atau kata lainnya apa kata syekh al muazzam bihi yang diagungkan dengannya kenapa diagungkan karena hendak dijadikan sumpah tidak dijadikan patokan. Untuk menegaskan apa? Untuk menegaskan innal insana lafi khusrin. Ya. Sungguhnya manusia itu di atas kerugian. Ya. Maka penegasan bahwasanya manusia di atas kerugian disebut apa? Di sini disebut muksam alaihi atau apa? Takidu bil wawi dengan waw au ihda akhwatihi atau salah satu saudara saudaranya eh saudari saudarinya dengan salah satu dari adawatul qasam perangkat-perangkat yang digunakan untuk sumpah menunjukkan bahwasanya dalam babul kosam ini ada berapa rukunnya? Ada berapa itu? Supaya paham. Ya, dalam sumpah itu ada berapa rukun? Hah? Di sini. Di sini apa? Ada? tiga ya. Yang pertama apa? Al-muqsam ali Yang pertama al-muqsam ali Rukun yang pertama al-muqsam ali Dalam kurung takkidu syai yang ditegaskan hmm. penegasan sesuatu penegasan suatu perkara itu musam ali iya. ya, penegasan suatu perkara jadi yang hendak disampaikan oleh Rasulullah taala itu itu disebut apa? Ta'kidu syai muksam ali Rukun yang pertama. Rukun yang kedua Al-muksam bihi sesuatu yang hendak dijadikan sumpah muksam bihi garis miring muazzam bihi yang diagungkan yang hendak dijadikan sumpah mau sumpah dengan apa itu disebut apa muksam bihi sumpah dengan waktu sumpah dengan ya, gunung ya, dan yang lainnya dari hak Allah SWT untuk bersumpah dengan makhluk. Tapi kalau kita ya, tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Man halafa ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah SWT maka dia terjatuh ke dalam syirik. Sehingga fa in kana labudda ayyahlith harus bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah SWT. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. Ya. Ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Walaupun Allah SWT bebas. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah Allah bebas mau bersumpah dengan apa saja. Tetapi ingat, ketika Allah SWT bersumpah dengan makhluknya menunjukkan makhluk itu ya, mu'azzam bihi makhluk yang memiliki kedudukan penting ya, peran penting sehingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan tentang apa yang hendak ditegaskan dari sumpahnya ini subhanahu wa ta'ala rukun yang ketiga apa adawatul qasam ya, rukun yang ketiga adawatul qasam apa bahasa kita ada waktu kusam ini apa Ivo yang kira-kira tepat kalau orang-orang banyak menyebutnya perangkat <laughs> selain perangkat apa Bisa difahami nggak? Kata atau lafaz yang digunakan untuk bersumpah itu bisa menggunakan atau disebut adawatul qasam. Ya. Perangkat-perangkat yang digunakan untuk bersumpah, kata-kata atau lafaz-lafaz yang digunakan untuk bersumpah. Kalau kita kan satu ya demi. Ya. Tapi kalau Arab tiga. Ya. Meskipun artinya sama demi. Ya. Tapi apa? ada tiga kata. Ya, ada tiga huruf. Ya, ada tiga kalimat ya, yang digunakan untuk bersumpah. Artinya demi. Bisa dengan wau wau bisa dengan ta, bisa dengan ba. Ya, itu kalau Arab punya tiga. Ya, kalimat yang digunakan untuk bersumpah. Tapi kalau kita apa? Selain demi. Hah? Selain demi ada nggak? pernah tuh kalau di Sunda kalau Sumba apa? besar demi juga sama jawab yakin yakin gitu <laughs> yakin sumpah yakin demi itu Arab kaya ya. agen logo bahasa yang paling kaya ya. bisa dengan wow sumpah itu wallahi bisa dengan ta tallahi bisa dengan ta billahi bahkan boleh digabung, digabungkan wallahi wa billahi wa tallahi ya. Syekh Ubaid biasanya itu kalau bersumpah beliau apa? gabungkan tiga-tiganya ini. Ya wallahi wa billahi wa tallahi baru menyebutkan penegasannya. Hmm. Apa yang tidak beliau tegaskan? Ya. Atau ada lagi yang lain? Ya. Iya, I disebutkan yang bersumpahnya. Yang bersumpah disebut apa? Hah? Yang bersumpah apa? Disebutnya. nanti nambah lagi yang disumpahi. ya. bersumpah dan yang disumpahi. Tapi ini intinya tiga ini. sumpah itu maaf, insya Allah itu perkara yang harus kita pahami nanti dalam bab sumpah tiga rukun ini yang terpenting ada kalanya Allah SWT bersumpah ya, untuk menegaskan sesuatu dengan waw ya, tadi wala asri dengan waw watini dengan waw ya. tallahi taftau tadkuru yusufa Hmm, dengan Tuhan. Ataupun hmm. dengan waqti ini adalah untuk itu sih menegaskan tentang suatu perkara dan wa adawatuhu kalimat atau perangkat perangkat yang digunakan untuk bersumpah ada tiga yang pertama al-waw قوله ta'ala seperti firman Allah SWT di surat Al-Dhariyat ayat yang ke-23 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ini فَوَرَبِّ samai yuhdafu ma'ahal amilu wujuban ولا la yaliha illa ismun maka kalau bersumpah dengan waw yuhdafu ma'hal amilu amilnya harus dibuang ya. amilnya harus dibuang ketika ma'aha ya bersama waw wujuban secara wajib kalawan kalawan wajib secara wajib wala yadiha dan tidaklah mengikutinya setelah wau illa ismun zahirun melainkan isim zahir artinya tidak ada setelah wau itu isim dhamir ya bersumpah wahu umpamanya nggak bisa demi dia Allah swt waka ya. dan juga tom waka gitu. ya. demi kamu umpamanya waka nggak bisa ya. dan yang lainnya demi engkau ya Allah tidak bisa dengan isim domir tapi diikuti setelahnya dengan isim zahir sehingga amilnya dibuang di sini ya. fiil yang amil di sini adalah fiilnya fiilnya dibuang tidak boleh ketika kita bersumpah dengan wau aksamu wa rabbis samai wal ard ya amilnya mana di sini yang memperkerjakan dia itu mana ya. yang mempengaruhi dia mana tidak ada ya. takdirnya apa aksamu itu amil sehingga tidak boleh ditampakkan dibuang secara wajib ya ambil ya ambil aksamu wallahi gitu. atau aksamu fawarabbi itu harus dibuang ambilnya dan harus menyertai setelahnya isim zahir itu kalau mau bersumpah dengan wow berbeda kalau kita bersumpah dengan mbak boleh amilnya ditampakkan. Ya. Seperti apa? Aksamu billah gitu. Orang-orang mengatakan apa? Aksamu billah. Ya. Boleh sebutkan amilnya. Aksamnya. Atau uksimu billah. Aksamu uksimu billah. Tapi kalau dengan waw tidak boleh. Uksimu wallah. Bisa difahami kalau ini meskipun nanti bidangnya memang dalam nahu. Ya. Ya. Bidangnya dalam nahu bahasanya. Dari sini Syekh terangkan kepada kita sedikit sekrumit tentang penggunaan ya, lafaz sumpah. Ya. Kalau dengan waw harus bagaimana? Ya kalau dengan bah harus bagaimana? Kalau dengan tak harus bagaimana? Sehingga ya, kalau ada orang mengatakan ya uksimu wallahi ini namanya bukan bahasa Arab. Ya. Tapi Indonesia diarabkan. Tapi kalau antum mau bersumpah dengan wa langsung aja wallahi demi Allah. Ya, gak usah uksimu wallahi. Ya, usah. Dihilangkan amin Dan ingat setelah Wow harus isim zahir tidak boleh isim domir ya. isim cuma dua isim zahir dan isim domir dipahami ikhwan sampai sini ya, muhim pasti nanti di dalam al ini kita akan menjumpai tentang kosam sumpah faidahnya apa fungsinya untuk apa yaitu untuk takkid syai menegaskan suatu perkara yang Allah SWT hendak menegaskannya hendak mencamkannya kepada makhluk-makhluknya kepada hamba-hambanya ya, kepada kita semua ya, Wallahu ta'ala alam bisawab